Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah taala sebelum kita lanjutkan antum setorkan mulai dari awal daripada musalsal. Di kalamnya Al-Imam Al-Baiquni, "Na barakallahu fikum" dari musalsal. Atau di sebelumnya, "Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil" isnaduhu lil mustafa fal muttasil baru musalsalun kul ma'ala wasfin ata misal ama wallahi ambanil fata sampai yang terakhir kemarin kita baca apa ka qad hadatsanihi qa'ima au ba'da an hadatsani tabassama ayo tafadhal bismillah misal ikul li rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil misal salun kul ma'ala wasfin ata mithlu ama wallahi anbanil fata قد ذاق قدح دسانه قائما أو بعد أن هدسانه تبسم أيوة بسم الله أيوة بسم الله

Apa? Ambanil Fatah. Ambanil Fatah. Fadzaka qad haddatsani fadzaka haddatsani qa'ima au ba'du an au bismillah isnadahu lil Mustafa Ayo, ke sini. Ayo, terus. Ayo, salsalun. Sudah belum? Eh, bismillah. Dengarkan nanti terakhir antum. Hmm. Hmm. Misal Apa bismillah? Apa? Apa bismillah? Apa? Bapak bersami? Belum? Sudah belum? Kalau belum besok lagi. Belum ya? Selesaikan misalnya. Ya, enam ya, Upayakan selesaikan ini mudah sekali. Wa ma bisam'i kulli rawan yattasil isnatuhu lil mustafa fal muttasil. Musalsalun kul ma ala ata mithlu ama wallahi ambanil fata. Kadza qad hadatsani qa'ima aw ba'da an hadatsani abasama. <clears throat> Kita ambil lagi yang baru. Jadi besok sekaligus tambah ini yang baru ini ya. Summa qala al-mu'allif rahimahullah, ini semuanya insyaallah enggak berat, ringan. Nanti kalau antum merasa keberatan kabarkan nanti tak bantu caranya biar ringan. Paham ya? Yang jelas ini ringan enggak berat, cuman caranya dicicil. Dapat sedikit dihafal, dapat sedikit dihafal. Itu nanti mudah. Naam. Summa qala al-mu'allif ta'ala al-Imam al-Baiquni azizu marwi isnaini aw salasah, masyhuru marwi wa qama salasah. Ini mengenai hadis aziz dan hadis masyhur. Naam. Azizu marwi isnaini aw salasah masyhuru marwi fawqa mathalatha qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dzakara al-mu'allif fi hadzal bait qismain min aqsamil hadits wa huma mu'allif di sini menyebutkan di dalam pantun ini dua jenis dari pembagian-pembagian hadis yaitu al-aziz wal masyhur hadis itu ada yang hadis al-aziz ada hadis yang masyhur Wa bihima yatimu tasi' wal 'ashir min aqsamil hadis allati fi nadhm. Maka dengan kedua pembagian tersebut sempurnalah 9 dan 10 dari pembagian hadis di dalam pantun tersebut. Al-Aziz, apa itu hadis Aziz? Fil lughah ma'khudun min azza idza qawiyah. Hadis Aziz itu hadis yang kuat artinya. Nah, lakukan apa kuat? Kuat karena nanti perawinya itu jalurnya itu malah bisa dikatakan tinggi sanatnya. Paham ya? Nah, jalurnya itu tinggi, enggak banyak apa enggak banyak perawi yang menyalurkannya sehingga apa? dianggap kuat nanti. Kita lihat. Walahu ma'anin ukhra, tapi memiliki makna-makna yang lain. Minha al-quwwah ini ma'ruf, kuat sama, kekuatan, qawiyyah. Wal ghalabah dan mengalahkan, wal imtina' dan juga melarang. Lakin alladhi yuhimmuna fi babil mustalah wal ma'na al-awwal wa huwa al-quwwah ini. Tapi yang paling penting bagi kita di dalam bab mustalah ini makna yang pertama yaitu hadis aziz itu hadis yang kuat. Hadis aziz adalah hadis yang apa? Hadis yang kuat itu yang paling penting kita pahami. Amma fil istilah fahuwa ma husnani sunani an isnaini an ya kan? Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dari dua orang perawi dari dua orang perawi ila an yasila ila muntahas sanad sampai kepada akhir sanad. Paham ya? Atba'ut tabi'in dua, tabi'innya dua misalkan, sampai akhir sanad. Nah maksudnya ya? Ini bisa dikatakan hadisnya aziz, kuat hadisnya. Nah, bahkan Ali ibn Madini Rahmat taala, beliau itu kan dikenal dengan apa? Hayatul Wadi ya enggak? Ular apa? Ular lembah atau padang pasir itu ya. Ular lembah itu ya. Beliau itu pernah ditanya, apa sesuatu apa yang kamu cintai di dunia ini kata beliau Rahmat taala, Baitul Khali sanatun Ali. Baitun Khali itu bukan rumahnya bukan rumahnya paman ya, tapi betulnya rumah kosong tapi sanatnya tinggi gitu loh. Rumah kosong nggak masalah, ya. rumah nggak ada hartanya nggak masalah, tapi sanatnya tinggi gitu loh. Maksudnya sampai rela kemana-mana itu demi mencari sanat yang tinggi, walaupun rumah kosong intinya. Paham belum? Ya seperti itu. Paham maksudnya? Nah kita lihat ini, aziz itu hadis yang bagaimana yang tadi itu, hadis yang kuat. Karena apa? Karena masing-masing perawi cuma dua, dua, dua, Enggak lebih dari itu. Nah sampai kepada akhir sanatnya. Wal mu'allifu huna lam yashtarit an yakuna marfu'an. Mu'allif di sini tidak mensyaratkan harus marfu'. Mu'allif tidak mensyaratkan harus apa? Harus marfu'. Fayashmal al-marfu' wal mauquf. Berarti mencakup di situ marfu' sama mauquf. Mauquf itu sampai kepada sahabat, marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Wal maqtu' maqtu' sampai kepada tabi'in dan juga yang di bawahnya. Naam. Li'annahu qal marwi ini karena beliau mengatakan yang diriwayatkan oleh dua orang. Intinya diriwayatkan dua orang. Paham ya? Mau marfu, mauquf atau maqtu tidak masalah. Ini menurut muallif. Walam yakul marwi ini marfu'an dan beliau tidak mengatakan yang diriwayatkan oleh dua orang perawi marfu. Walihada fa innahu la ishtarat fil aziz an yakun marfu'an. Oleh karena ini tidak disyaratkan dalam hadis yang aziz itu harus marfu' Itu bukan syarat. Paham belum? Ya na'am barakallahu fikum. Wa wajhu tasmiyatihi azizan dan sisi penamaan aziz. Dinamakan aziz kenapa? Li'annahu qawiyya bi riwayatin tsani. Ya enggak? Dikarenakan dia itu kuat dengan periwayatan yang kedua. Wa kullama kasura al-mukhbiri mukhbirun wa kullama kasura al-mukhbiruna izdada al-hadits aw al-khabar quwwah. Semakin banyak orang-orang yang mengkabarkan bertambah pula hadis itu, atau khabar tersebut kekuatannya. Fa innahu law akhbaraka thiqah bi khabarin dikarenakan kalau seandainya ada orang thiqah mengkabarkan kepadamu dengan suatu kabar, summa ja'a thiqatan akhar kemudian datang thiqah yang lainnya, fa akhbaraka bi nafsil khabar, mengkabarkan dengan khabar yang sama juga. Summa ja'aka salisun, kemudian datang kepadamu orang yang ketiga, summa rabiun, orang yang keempat, fa akhbaruka bil khabar lakana hadzal khabar Kemudian mereka semuanya mengkabarkan kepadamu dengan suatu kabar, niscaya kabar ini yazdadu quwwatan bizdiyadil mukhbir bihi. Niscaya akan semakin tambah kekuatannya dengan bertambahkan dengan bertambahnya orang yang mengkabarkannya. Maksudnya gini. Maksudnya yang namanya kabar itu semakin banyak orang yang mengabarkan semakin kuat kalau kabar itu benar gitu loh. Amlum. Di depan sana dekat pom bensin itu ada kebakaran Paham ya? Yang ngabarkan itu enggak hanya satu orang, datang lagi kepada kita misalnya, "Ya akhir di sana ada kebakaran." "Ya akhir di sana ada kebakaran." Semua yang mengkabarkan apa? Sama semua. Di sana depan pom bensin ada kebakaran misalkan. Ini contoh aja. Ternyata lah kok sudah banyak orang yang mengkabarkan itu ihtimalnya berarti kabar itu benar itu loh. Paham ya? Karena semakin banyak orang yang mengkabarkan itu menunjukkan kekuatan apa? Kabar itu kuat gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Paham belum ini? Ayo, ini eh, barakallahu fikum untuk mengungkapkan sisi penamaan aziz. Naam, hadis yang kuat. Yang terakhir, wa qalu aw salasa aw litanwi, aw litanwi. Aw itu litanwi karena aw itu artinya atau. Cuman kegunaan aw itu macam-macam dalam bahasa Arab. Terkadang litanwi, terkadang lisyak, terkadang litaskik, terkadang libahah terkadang litaknyir. Banyak enggak? Banyak. Taknyir pilihan. ibah pembolehan. Syak menunjukkan ragu, taskik membuat orang ragu. Tanwi menunjukkan apa? Nah, barakallahu fikum pembagian. Amlum. Contohnya al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimi li awamil lafdi li awamil ad dakhil 'alaiha lafdan aw takdiran tanwi di situ ya, menunjukkan apa pembagian baik lafaz atau takdir. Kalau yang lihat takdir contohnya apa? Takdir pilihan contohnya tazawwaj hindan au Nikailah hindun atau saudari perempuannya. Itu atau milih, enggak boleh digabungkan milih. Milih hindun atau saudarinya gitu itu loh. Kami itu takdir namanya. Kalau yang ibahah contohnya apa? Ta'allamil fiqha awin nahwa. Pelajarilah ilmu fikih atau ilmu nahwu. Antum boleh enggak gabungan? Boleh enggak digabungkan? Boleh, karena ibahah kemuliaan. Kalau syak hada zaidun aw amrun, ini zaid atau amr, syak ragu dia. Kalau tasykik, ya. nah barakallahu fikum contohnya apa contohnya yang tasykik? Nah, ya akhi, anta ala al haq aw anta al batil? Orang yang ngomong ini sudah tahu kalau dia di atas al-haq. Cuman di situ banyak orang untuk membuat orang itu ragu dia menggunakan au tadi. Ya akhi anta 'alal haq aw 'alal batil? Wahai saudaraku, kamu itu di atas kebenaran atau di atas kebatilan? Au ini tasydid membuat orang ragu. Apa maksudnya? Seperti itu. Pembahasan di nahwu aslinya ya, tapi enggak masalah kita lihat di sini. Au li tanwi wa min haitsu sighah yuhtamal an yakuna lil khilaf. Tapi dilihat dari bentuknya yuhtamal an takuna lil khilaf Nah, ini dikemungkinkan apa? Dikemungkinkan menunjukkan apa? Lil khilaf perbedaan. Lakinnahu lamma qala ma ba'd masyhur marmi fawqa masalasa tapi karena beliau mengucapkan setelahnya hadap adapun hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga orang. Arafna anna auhun tanwi. Kita tahu bahasanya au di sini apa? Tanwi. Tapi ingat ya, masyhur itu tidak harus sahih. Ada enggak masyhur yang palsu? Ada enggak hadis masyhur yang palsu? Tapi masyhur. Ada contohnya? Apa? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari keimanan itu hadisnya palsu. Masyhur tapi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu juga palsu tapi masyhur gitu loh. Nah yakni anal azizah wa marwa usnani an isnani ila akhiri bahwasan hadis aziz itu ada hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dari dua orang sampai akhir Aumar marwahu salasa an salasa ila akhirnya atau yang diriwayatkan tiga orang dari tiga orang sampai terakhir famarwahu salasa an salasa ila muntahas yuk yu'tabaru fi ra'yil mu'alif azizan maka hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang dari tiga orang sampai kepada akhir sanat itu dianggap dengan apa berdasarkan pendapat mu'alif adalah aziz li'annahu qawiyya fi tariqaini al-akharain karena dia semakin kuat dengan apa dengan dua jalur yang lain. Mohon salah ya. Nah, Walakin al-masyhur 'inda al-mutaakhirin anna al azizah huwa ma ini. Perhatikan baik-baik ini yang terakhir. Akan tapi yang masyhur menurut orang-orang belakangan, maksudnya ahli hadis belakangan, yang namanya aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan dua orang saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini hadis aziz. Jadi sekarang barakallahu fikum barakallahu fikum hafizakumullah. itu lebih banyak mana yang aziz dan yang masyhur berarti? Yang masyhur itu pembahasannya nanti insyaallah ya. Kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.